Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali insyaallah taala melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan terkait dengan al-wala wal bara fil Islam. Kita telah membacakan keterangan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala terkait dengan makna al-wala dan juga al-bara fil Islam. Bahwasanya loyalitas adalah cinta karena Allah dan al-bara adalah benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tali Islam, tali keimanan yang kokoh yaitu al-hubbu fillah wal bugdu fillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Awthaku urul iman al-hubbu fillah wal bugdu fillah. Bahwa tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain bahwa tidaklah tersisa kenabian melainkan adalah prinsip al-hubbu fillah wal bughdu fillah yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mewujudkan prinsip tersebut maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan mencegah karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Demikian pula kita telah membacakan hadis yang dinukilkan oleh penulis Syekh rahimahullahu taala yaitu keutamaan orang-orang yang mewujudkan prinsip tersebut yakni al-bara al-wala wal bara benci karena Allah loyalitas dan apa uh, cinta karena Allah al-wala atau loyalitas di atas keimanan dan keislamannya dan juga sebaliknya benci karena Allah yang berlepas diri karena Allah Subhanahu wa taala yakni di dalam agamanya di dalam keislamannya keimanannya dia membenci tidak lain dan tidak bukan karena orang-orang yang menyelisihi keislaman atau keimanannya orang-orang yang melakukan kekufuran, kesyirikan, atau kebidahan, atau kemungkaran, maka mereka membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka keutamaan mereka akan memancarkan cahaya pada wajah mereka di hari kiamat kelak. Kemudian mereka ditempatkan oleh Allah Ta'ala di atas nur, di atas cahaya. Sehingga para nabi dan para syuhada cemburu dengan kedudukan mereka di hari kiamat kelak. Sehingga sahabah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah mereka tersebut ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Mereka adalah kaum tahabbu biruhillah ghair arhamim bainahum wala amwal yata'atawnaha. Mereka kaum yang saling mencintai karena Allah. Bukan karena hubungan nasab atau rahim. Bukan pula karena harta, hubungan harta yang mereka saling memberi. Tidak, tetapi hubungan mereka adalah karena roh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya karena agama Allah subhanahu wa ta'ala karena Islam, karena Al-Quran dan Sunnah. Demikian barakallahu fikum. Maka mereka ini adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhafuna idha khafan nas. Mereka tidak takut. Di mana manusia merasa takut. Dan mereka tidak pula bersedih di mana manusia atau walaupun manusia bersedih. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah Ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Yunus pada ayat ke-62. Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Ta'ala, tidaklah mereka itu takut, tidak pula bersedih. Naam, karena mereka benar-benar membangun muamalah amalan-amalan mereka dalam kehidupannya di atas prinsip tersebut, yakni al-wala wal bara. Sehingga mereka tidak merasa takut dan tidak pula bersedih selama benar-benar mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala selama mereka istiqomah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya di atas Al-Qur'an dan sunnah. Demikian barakallahu fikum. <clears throat> Sehingga sebagian para salaf berkata, barang siapa yang manahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik walan yajida abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa saumuhu hatta yakuna kadzalik para salaf mengatakan barang siapa yang mencintai karena Allah membenci karena Allah, berloyalitas karena Allah, bermusuhan karena Allah, atau memusuhi karena Allah, maka sesungguhnya dengan itulah perwalian kasih dan cinta Allah Subhanahu wa taala akan dicapai. Dengan prinsip tersebut kecintaan Allah Subhanahu wa taala dapat diraih oleh seorang hamba. Walan yajida 'abdun ta'mal iman dan seorang hamba tidak bisa merasakan manisnya keimanan. Walaupun sholatnya, puasanya banyak. Walaupun ibadah-ibadahnya banyak. Tetapi dia tidak akan bisa merasakan hakikat manisnya iman. Hatta yakuna kadhalik. Sampai mereka itu mewujudkan prinsip yang mulia ini. Yaitu al-hubbu fillah wal bugdu fillah atau al-wala wal bara'. Wa qada sarat ammatu mu'akhatin nas ala amrid dunia Wadzalika la yujdi ala alihi syai'an. Adapun kenyataan kata sebagian ulama salaf bahwa umumnya manusia ke mayoritasnya mereka berkasih sayang bersaudara bukan karena cinta karena Allah akan tetapi dalam perkara dunia sehingga mereka berkasih sayang mencintai karena dunia ketika dunia tidak terwujudkan maka mereka membenci Naam, wadhalika la yujri ala ahlihi syai'an. Sikap yang demikian tidaklah sama sekali akan memberi manfaat kepada pelik, kepada pemiliknya atau pelakunya. Naam, di sini menunjukkan barakallahu fikum apa yang diucapkan oleh sebagian para salafun saleh, para ulama-ulama pendahulu kita yang saleh. Ini sangat benar sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Demikian barakallahu fikum. Walhasil para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak takut dan tidak sedih. Walaupun kebanyakan atau seluruh manusia meninggalkannya. Selama dia komitmen di atas agama Allah. Di atas Al-Quran. Di atas sunnah. Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di atas amalan-amalan para sahabat. Sahabat Rasulullah. Ridwanullah alaihim jami'an. Dalam sebuah riwayat in, di dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang seorang hamba Allah yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa taala yang dia itu benar-benar ikhlas dan tidak peduli apapun yang dia lakukan yang ditugaskan di dalam jihadnya selama dia berada di atas perintah Allah, perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Sehingga walaupun dia itu ditugaskan dengan tugas yang berat dan tugas itu di kebanyakan mata-mata manusia adalah tugas yang rendah namun jika itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ridha dan menjalankan tugas itu. Naam, sehingga dia ditugasi di barisan yang terbelakang. Naam, yaitu memungut mayat-mayat kaum muslimin atau orang-orang yang terluka dari para mujahidin di pungut dan diangkat oleh mereka, kemudian diobati, dan seterusnya dari tugas-tugas yang tidak terlihat di mata-mata manusia. Namun mereka menjalankannya karena dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak peduli dengan penilaian manusia. Sehingga orang yang seperti ini dijamin dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kelompok yang lainnya yaitu orang-orang yang mau menerima tugas itu kalau mendatangkan keuntungan dunia. Naam, sehingga ketika diberi dia ridho, ketika dia tidak diberi dia murka. Maka yang seperti ini celaka kata Rasulullah SAW, dia akan muaat binar, terancam dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Walhasil barakallahu fikum. Hadis tersebut di awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang celaan terhadap ahlu dunia, pengekor-pengekor dunia atau pengikut-pengikut dunia. Taiba ahlu dinar, taiba ahlu dir, dirham. Apa? Taisa. Taisa wan takash. Faida syika falan takos. Naam, celaka penghamba-penghamba dinar, penghamba-penghamba dunia, yakni pengikut-pengikut dunia yang mengukur segala sesuatu dengan keuntungan dunia. Celaka dan celaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan terseret di atas wajah dan hidungnya di dalam api neraka. Naam, wal billah. In utiya radiya wa in lam yu'ta sakhit. Yaitu ketika dia diberi, dia ridha. Ketika tidak diberi, dia murka. Naam, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis beliau yang mulia yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Kemudian Rasulullah mencontohkan dua kelompok manusia tadi. Yang pertama adalah penduduk surga dan yang kedua adalah penduduk neraka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Naam, oleh karena itu barakallahu fikum uh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka selalu mengukur segala sesuatu dengan agama Allah, dengan kecintaan, keridoan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, maka sejauh itu mereka mencintai dan sejauh itu pula mereka membenci. Demikian para fikum. Selanjutnya Asyik rahimahullahu taala menjelaskan tentang auliaur rahman wa auliaus syaitan. Yaitu siapakah wali-wali Allah yang maha rahman dan siapa perwalian para wali-wali syaitan. Waliyadzubillah. Nah, maka beliau menjelaskan Auliaur Rahman humul mu'minun al-muttaqun al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah. Qala Allah Ta'ala Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama waliyyi ya Allah sawa salihul mu'minin. Muttafaqun alaih. Wali-wali Allah yang maha rahman adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang komitmen berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang telah kita isyaratkan tadi dalam surah Yunus dan ayat-ayat yang lainnya. Inna ala inna aulia Allah. Ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak punya, mereka tidak merasa takut, mereka tidak pula bersedih. Mereka itu orang-orang yang beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda inna mawaliyi Allahu wa salihul mu'minin. Sesungguhnya hanyalah perwalianku adalah Allah dan orang-orang yang soleh dari kaum mukminin. Naam. Demikian barakallahu fikum. <clears throat> Sepantasnya bagi seluruh kaum mukminun menjadikan perwaliannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan teman dekatnya, kekasihnya di dalam kehidupan dunia ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba Allah yang salihul muttaqun, saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga mereka itu <clears throat> selalu ditolong oleh Allah <clears throat> Mereka itu selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun mereka berada, Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dan sebagaimana hal ini tersebut di dalam hadithul kursi yang ma'ruf yang menjelaskan tentang mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka itu orang yang komitmen di dalam menegakkan yang wajib-wajib yang difardu demikian pula menegakkan yang sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dalam hadisul qudsi hadis yang cukup panjang yang sering kita dengarkan barakallahu fikum dan ini dalil yang menjelaskan tentang perwalian para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis al qudsi, <clears throat> "Man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang mencela perwalianku kata Allah, berarti sama dengan dia membuka permusuhan terhadapku. Nah, siapa yang mencela wali-wali Allah, dia berarti membuka peperangan, permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang akan membuka berperang kepada Allah terhadap Allah Jalla wa ala? Naam, dari seluruh makhluk ini. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba wa ma wa, wa, wa la yazalu 'abdi yataqarrab wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in alaih. Tidaklah hambaku itu mendekatkan diriku dengan sesuatu yang paling aku cintai, kata Allah. Melainkan dia menegakkan yang aku wajibkan atasnya. <clears throat> Ini yang pertama, barakallahu Sif kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah adalah orang yang komitmen di dalam menegakkan yang wajib. Seluruh hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mereka komitmen dengannya, istiqomah di atasnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepada Aku setelah yang wajib-wajib tadi, yaitu ditambah dengan yang sunnah-sunnah. <clears throat> An-nawafil. Hatta uhibbahu. Hingga aku mencintainya. Naam, orang yang komitmen di atas yang wajib dan menambah dengan yang sunnah-sunnah menjadikan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani law jika aku mencintai hambaku, maka aku menjadi pendengarannya. Aku menjadi penglihatannya. Aku menjadi tangannya. Aku menjadi kakinya. Jika dia meminta kepadaku, aku akan memberikannya. Jika dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku melindunginya. Demikian barakallahu fikum keutamaan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu orang-orang yang komitmen di atas yang wajib dan yang sunnah. Dan mereka selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian barakallahu fikum di dalam ayat-ayat yang lain uh, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari para wali-wali Allah dengan derajat-derajatnya yang berbeda-beda yang tertingginya adalah golongan yang disebut dengan golongan as-sabiquna bil khairat. Orang-orang yang terdahulu dalam segala kebaikan, yang berlumba-lumba dalam segala kebaikan. Ini golongan yang tertinggi barakallahu fikum atau disebut juga dengan al-muqarrabun. Orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Naam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Waqiah di awal ayat dan juga di akhir daripada ayat dari surah al Waqiah. Dari tiga uh, golongan wali-wali Allah Ta'ala yang tertinggi adalah Al-Muqarrabun. Mereka itu yang komitmen di dalam, yang wajib, dan yang sunnah-sunnah. Kemudian yang kedua, mereka itu Ashabul Yamin atau Naam. Uh, disebut juga dengan al-muqtasidun. Yaitu yang pertengahan ya golongan kanan. Mereka ini adalah orang-orang yang komitmen dengan yang wajib ya walaupun mereka terkadang meninggalkan yang sunnah-sunnah. Walaupun mereka meninggalkan yang sunnah ya hukum yang mustahab bukan yang wajib tapi yang mustahab ya mereka tinggalkan tetapi dalam hal yang wajib mereka benar-benar menjaganya. Naam, mereka ini golongan yang kedua yang di bawah dari golongan yang pertama tadi. <clears throat> Naam, barakallahu fikum. Maka ini dua tingkatan perwalian Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu dijamin langsung menduduki surga Allah Subhanahu wa taala Naam. Mereka ini tanpa melalui proses neraka. Golongan yang pertama juga adalah masuk di dalamnya orang-orang yang masuk dalam surga tanpa hisab dan azab. Tanpa melalui proses perhitungan amal, tanpa ada siksaan sedikit pun, mereka masuk langsung dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surganya. Walhasil barakallahu fikum uh, golongan kaum mukminin, kaum muslimin, muslimat, mukminat ini ada tiga derajat, tiga tingkatan. Tingkatan yang tertinggi adalah yang mereka itu mukarrabun ya atau as-sabiquna bil khairat yang komitmen dengan yang wajib dan yang sunnah-sunnah. Komitmen dalam meninggalkan yang haram dan yang makruh-makruh. Nah, kemudian golongan kedua, komitmen di dalam menegakkan yang wajib. Walaupun dia meninggalkan yang mustahab-mustahab, tetapi yang wajib benar-benar dijaga. Begitu pula dalam hal yang haram dia tinggalkan, walaupun terkadang eh, dia melakukan yang makruh. Yaitu yang dilakukan tidak berdosa tapi ditinggalkan berpahala. <clears throat> Golongan yang ketiga yang terendah dari golongan orang-orang muslimin, kaum muslimun, adalah golongan yang kiri. Naam. Atau orang-orang yang zalimun li nafsi. Orang-orang yang mendolimi dirinya dengan perbuatan-perbuatan dosa, maka mereka ini bertingkat-tingkat pula dari golongan kiri ini bertingkat-tingkat barakallahu Orang-orang yang mendolimi dirinya itu bertingkat-tingkat. Ada yang berat dosanya, lebih berat dari amal kebaikannya, maka dia melalui proses api neraka. Ada yang seimbang. Amalan kebaikan dan keburukannya, maka dia dihukum oleh Allah, ditempatkan di tempat yang tinggi yang dikenal dengan Al-A'raf, lalu mereka ditempatkan dengan waktu yang Allah tetapkan, tetapi mereka penuh dengan rasa takut. Ketika melongo kepada penduduk surga, dia meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai penduduk surga. Ketika diperlihatkan penduduk neraka, mereka ketakutan dan berlindung kepada Allah Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam golongan api neraka tersebut. <clears throat> Naam. Demikian Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, "Wa Al-Araf rijalun ya'rifuna kulla kullam bisimahum." Ya, di atas Al-A'raf ada orang-orang yang ditempatkan oleh Allah taala yang mereka melihat dengan tanda-tandanya masing-masing. Yakni ketika diperlihatkan penduduk surga dan mereka juga diperlihatkan dengan penduduk api neraka. Naam, maka itu cukup menjadi semacam hukuman bagi mereka barakallahu fikum sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah taala kemudian Allah mengampuni dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Naam. Demikian ikhwani fillah azzakumullah dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mewujudkan cinta dan kebencian kita sesuai dengan tingkat kesolehan seseorang, demikian pula sesuai dengan tingkat kejahatan seseorang atau kejelekannya. Nah, maka ini wajib untuk diwujudkan dan diketahui oleh kaum muslimun karena ini salah satu bagian dari prinsip-prinsip akidatul Islam. Salah satu dari prinsip-prinsip akidah di dalam Islam. Nah, adalah prinsip al-wala wal bara ini. <clears throat> dan juga berulang-ulang kita sebutkan dalil terkait dengan prinsip ini di dalam Al-Quran sangat banyak. Di dalam akhir dari suratul adalah Allah Ta'ala jelaskan bahwa tidak boleh orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir itu mencintai musuh-musuh Allah. Ya, tetapi wajib dia membencinya. Naam, sebaliknya pula tidak boleh membenci orang-orang yang apa komitmen di atas agama Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan sunnah ya dalam menegakkan tauhid sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya maka wajib kita mencintai mereka. Naam. Sehingga barakallahu fikum uh, yang tertinggi dari amalan para wali-wali Allah adalah tauhid. Ya, Kemudian seterusnya birrul walidain. Naam. Dan yang tertinggi dari uh, sesuatu yang dibenci oleh Allah adalah asyirkun, perbuatan syirik, kemudian setelah itu bid'ah, kemudian setelah itu dosa besar. Nah, maka kita membangun kebencian kita karena Allah di atas hal-hal tersebut. Begitu pula kita membangun kecintaan kita karena Allah di atas ya hal-hal yang diamalkan oleh hamba, hal-hal yang dicintai oleh Allah taala tersebut sesuai dengan tingkatan-tingkatannya barakallahu fikum. <clears throat> nah, walhasil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah kita bacakan dalam hadis yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, kata beliau, Inna ma waliyallahu wa salihul mu'minin. Hanyalah perwalianku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang solehnya dari kaum mukminin. Naam. Maka ini yang wajib kita jadikan sebagai perwakilan dalam kehidupan kita. Naam. Kemudian Syekh menjelaskan manhum aulia syaitan. Sebaliknya siapakah wali-wali syaitan itu? Maka Beliau berkata rahimahullah, wali awliya'us syaitan adalah humul mukhalifuna lirrahman. La yaltazimuna bil kitabi was sunnah. Ashabil bid'ah wal ahwa. Yada'una ghairallah wa yunkiruna uluwallah ala arshihi. Yadribuna anfusahum bil hadid. Wa yakuluna an-nar wa ghairahuma mimma min a'malil majusi wa syaitan. Qala Allah Ta'ala, wa man ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anil sabil wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin mereka adalah orang-orang yang menyelisihi Allah taala mereka tidak komitmen dengan Al-Qur'an dan sunnah mereka berteman dengan pelaku-pelaku bid'ah mereka dan juga kepada pengekor-pengekor hawa nafsu Yada'una Allah, Mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka mengingkari sifat ketinggian Allah di atas arsnya. Mereka mengingkari nama dan sifat-sifat Allah. Mereka memukulkan diri-diri mereka dengan besi. Mereka makan api dan sebagainya dari amalan-amalan majusi dan syaitan. Maksudnya melakukan sihir-sihir, ya ilmu-ilmu kekebalan dan lain sebagainya. Naam, dari perbuatan apa? amalan-amalan sihir atau yang semakna dengannya. Naam. Maka semua itu adalah kemungkaran barakallahu fikum, bahkan menyerupai dari amalan-amalan Majusi. Majusi yang memiliki mempertuhankan api. Naam, ada Tuhan terang dan Tuhan gelap. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman" Barang siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, nuqayyid lahu syaitanan. Maka kami ikat dia dengan syaitan, fahuwa lahu qarin. Maka syaitan itu menjadi temannya. Nasallallahu salam wal afiyah. Ini orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Qur'an dan sunnah, berpaling dari amalan-amalan para salaf, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dijadikan berkawan dengan syaitan dan syaitan yang akan mengendalikannya. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Dan benar-benar syaitan itu akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus, dari jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Akan tetapi mereka itu menyangka bahwa mereka berada di atas petunjuk. Perhatikan barakalafikum sudah terdahulu kita menukilkan firman Allah taala di dalam ayat yang lain. Ayat ini di dalam surah Az-Zukhruf ayat 36 dan uh, seterusnya. Pada ayat yang lain di akhir dari suratul Kahfi kita telah bacakan pada pertemuan sebelumnya ayat yang semakna dengan ini yaitu orang-orang yang dhalla dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang menyeleweng amalannya. Ya kalau dalam bahasa dalam lafaz dari ayat tersebut alladzina dhalla sa'yuhum. Dhalla yakni sesat. Ya namun kalau kita menggunakan bahasa sesat dalam bahasa Indonesia ini kesannya sangat apa ekstrim ya kesannya namun begitulah Al-Quran membahasakan kata dhalla yakni dolal kalau bahasa Indonesia nya sesat sa'yuhum kata Allah tersesat amalannya di dunia bahkan tetapi wayasabuna annahum yuhsinuna sun'a tetapi mereka menyangka bahwa mereka orang yang paling baik dalam beramal ya di dalam ayat ini Allah sebutkan Orang-orang yang berpaling dari agama Allah dikawankan dengan syaitan, kemudian syaitan itu menghalangi mereka dari jalan yang benar, tetapi mereka ini menyangka wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka bahwa mereka itu di atas petunjuk. Tidak lain dan tidak bukan yang dimaksudkan pada ayat ini dan juga pada suratul kahfi yaitu orang-orang yang terjerembab dengan subuhat yaitu pengkaburan di dalam agama sehingga pandangannya terbalik. Yang benar dipandang sebagai batil, yang batil dipandang sebagai hak. Terbalik. Yang syirik dipandang sebagai sun, uh, tauhid, yang tauhid dipandang sebagai syirik. Yang sunnah dilihat sebagai bid'ah, yang bid'ah dipandang sebagai sunnah. Terbalik. Ya al-haq dipandang sebagai al-batil. Dan seterusnya barakallahu fikum. Ya, ini namanya syubhat tipu daya setan kata Imam Ibnu Qayyim yang lebih parah itu syubhat daripada syahwat. Syahwat itu maksiat. Minum khamar, ber, bermain, um, berzina misalnya, bermain judi, merampok, itu syahwat namanya. Ya. Nah, ada tipu daya setan yang lebih berat dari itu namanya syubhat. Syubhat ini pengkaburan artinya. Setan mengkaburkan pandangan seseorang, dihiasi sehingga terbalik pandangannya. Yang benar dipandang salah, yang salah dipandang benar. Nah ini yang dimaksud dalam ayat-ayat yang seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ini berat pelakunya untuk bertobat kepada Allah. Ya, sangat sulit karena dia terjatuh dalam hal yang dia anggap itu kebenaran dianggap sebagai ibadah. Padahal itu keliru, bukan beribadah, tetapi itu ya perbuatan dosa seperti bid'ah-bid'ah di dalam Islam. Naam, makanya saya telah bacakan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan Imam Al Albani atau dihasankan oleh beliau rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah hajabat tauba an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah menutupi pintu tobatnya orang yang melakukan bid'ah sampai dia mau meninggalkan bid'ahnya. Demikian, ikhwani fidin ma'asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah itu terkadang atau banyak sebabnya adalah karena berteman. Ya, karena temannya, pengaruh dari kawannya yang dekat. Makanya di lanjutan ayat ini Ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan hatta idza ja'ana qala ya lait ya laita baini wa bainak bu'dan al masyriqain fa bi'sal qarin. Hingga ketika dia datang kepada kami qala yakni di hari kiamat ketika orang-orang yang terkena syubhat ini tadi yang menyangka dia di atas petunjuk datang menghadap kepada Allah di hari kiamat ya dia berkata ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqaini fa qarin. Dia berkata orang ini kepada temannya yang mempengaruhi dia, yang memberi pengkaburan kepada dia, ya, wahai andai kata antara aku dan engkau dijauhkan oleh Allah antara timur dan barat. Ya, fabi qarin, sesungguhnya engkau adalah sejelek-jelek teman. Ya, dia menyesal. Kenapa saya berteman sama anda dulu? Setelah Allah tunjukkan di hari kiamat bahwa ternyata ya temanmu itu adalah teman yang yang buruk yang menjerumuskan engkau ke dalam keburukan atau kejelekan. Nah, tetapi engkau menganggap itu petunjuk, yakni ketika di dunia. Barakallahu fikum. <clears throat> ya ayat yang semisal dengan ini juga ya terdapat dalam ayat-ayat yang lain. Penyesalan orang-orang yang dia mengikut karena bukan di atas cahaya Al-Quran dan Sunnah, bimbingan Al-Quran dan Sunnah, tetapi sekedar dia mengikut ya kepada temannya tersebut. Maka dia menyesal, bahkan dia berdoa di hari kiamat kelak, ya atihim du'faini minal adhabi wal anhum la'nan kabira. Ya Allah berikan kepada orang ini yang dia ikuti di dunia siksaan dua kali lipat dan laknatlah dia dengan laknat yang besar.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 Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.